Pagi Pak Sugi Ya Bu Pagi Bu reformasi itu memang harus jalan terus Nggak boleh berhenti Jadi kalau berhenti itu memang agak gagal Jadi segala sesuatu yang berbau reformasi Untuk penegakan hukum Untuk berantas korupsi Untuk berantas segala penyanggup Atas narkoba segala Itu harus segera ditegakkan Dan sekarang ini udah titik kritisnya itu di korupsi Itu nggak dijalankan Negara gagal Itu aja ya, ya. Baik, terima kasih Pak Sugi. Bapak Hidayat, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kalau ya, menurut saya ya, ya. Uh, kalau menurut saya itu uh, uh, apa ya? Jadi pada saat uh, uh, apa? Uh, it, ya mas, itu apa? Pada saat uh, Bapak Novel itu yang menjadi pembicaraan pada saat ini itu uh, dapat menjadi anggota dari KPK itu harusnya sudah melewati eh, sedikit banyak apa ya eh, penyaringan sehingga harusnya sih tidak akan ada kecacatan makanya saya juga bingung kenapa kok Polri itu bisa mencari uh, apa uh, mencari salah-salah untuk uh, maksudnya me, me, me, atau membuat Pak Novel ini menjadi eh, tersangka gitu ya. Makanya saya pikir ini mengada-ngada menurut saya sih. Dan demikian sih. Baik. Terima kasih Pak Ida ya Pak Romeo, selamat pagi. Selamat pagi. silakan komentarnya. Ya, kalau menurut saya ini memang dari atas sampai bawahnya udah rusak semua. Jadi muaranya ini kan ada di Kapolri ya. Nah, kapolri nya aja udah nggak nggak berani gitu untuk mengusut ini jadi saya pikir begitu jadi ujungnya ini sudah jahat jadi ke bawah itu bisa lebih jahat terima kasih baik terima kasih Pak Romeo silahkan mitra bisnis 633 selamat pagi Pak Sulaiman selamat pagi komentarnya uh, komentar saya aduh miris nih rasa hati ya itu KPK aja itu aja dibegitukan gimana kita rakyat kecil urusan sama penegak hukum bangsa polisi ini mbak habis digulung Nah jadi apalagi lah yang kita mau komentari ini Ya jadi pesan saya ya polisi itu koreksi diri lah Kalau mau ngebela atasan yang koruptor atau rekening gendut Yang kira-kira lah Jangan sampai mengorbankan institusinya Kesian, terima kasih Baik, terima kasih Pak Sulaiman Pak Henry Dunan, selamat siang Selamat siang Mbak Silakan Kita istilahnya mendukung KPK Mbak ya apalagi KPK yang dilemahkan oleh kepolisian ini ya apalagi saya bingungnya itu malam itu saya nonton kaget ya loh satu pasukan itu dari daerah ini kan polisi ini kan bukan otonomi dia kok sewenang-wenangnya aja mereka di pusat bagi mereka sedangkan saya di ada punya kasus mbak di Palembang itu orang dari daerah datang ke polisi dari daerah eh pamitan dulu pamitan dulu izin gak ada mereka itu datang kayak koboi gitu kemarin itu ini saya kaget ini kepolisian kita ini otonomi atau masih dibawa kapolri nih setiap provinsi kita ini kalau ini kan soal nih katanya kapolri kita nggak tahu menahu ada pasukan dia turun ke KPK dengan dalil yang udah kasus 8 tahun kalau saya kembali lagi mbak ya ini kayak kasus yang Pak ini Deni ya yang orang Surabaya itu ya yang kasus anaknya ditabrak sampai mati nah ini begini juga nih kalau dilihat nih jadi kan ada masalah dia dia cari-cari nih penyidikan baik ini Ya. Jadi intinya itulah kinerja dia ditunjukkan bahwa mereka itu memang integritas mereka itu memang udah nggak benar. Jadi kita mau hmm, ah, percaya lagi sama polisi udah nggak ada lah. Eh. Kembali lagi sama ini KPK tinggal kita dorong aja lah, kita backing aja nih rakyat di belakang KPK terus bergerak. Itu yang bintang-bintang itu kalau misalnya koruptor ya babatan saja lah. Pokoknya rakyat masih di belakang KPK gitu aja Mbak Terima kasih kembali Pak Henry Dunang, Pak Jimmy silakan ya inilah yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Indonesia kita harus berani untuk terang-terangan mendukung mendukung dalam arti kata mendukung sampai ke dalam penghabisan untuk sesuatu yang menurut kita berguna bagi seluruh bangsa sampai keturunan anak cucu kita di kemudian hari daripada kita berdemo yang ternyata kita membela sesuatu kita bukan membela bangsa kepentingan bangsa tapi kita hanya membela kepentingan instansi ataupun kepentingan dari eh, individu yang eh, sangat yang ingin memanfaatkan eh, mata. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Gilbert. Silakan Pak. Ya, saya setuju ini hanya hanya untuk kepentingan segelintir orang ini, baik di dalam kepolisian itu saya rasa jangan sampai kita terpancing karena dua-duanya kita butuhkan, polisi kita butuhkan, KPK kita butuhkan juga. Jadi di sini ada kepentingan untuk pimpinan di, polis, di kepolisian itu. Jadi saya sih mohon jangan sampai dibenturkan ya. Karena ini kalau dibenturkan akan berbahaya sekali. Jadi kita lagi sedang melawan koruptor, ini jatuhnya jadi kita jadi berantem antara polisi dan KPK. Saya bilang gitu aja ini apa pasti 100% aku yakin ada kepentingan orang nomor satu. Begitu aja di kepolisian. Makasih. Terima kasih kembali Pak Rudi, silakan. Ya, singkat aja Bu, bubarkan aja dua-duanya Bu. Ya, kasih. Pak Andi, selamat siang, silakan Pak Andi. Selamat siang. Iya, mau ngomentari ini Bu ya, KPK ya. dan polisi ya. Silakan. Iya, dua-duanya selalu ada kasus ya. Orang-orangnya semua pada nggak bersih jadi lebih baik dua dibubarin aja betul deh. Ya, oke okay, makasih. Terima kasih kembali Pak Muhammad. Selamat siang. Ya selamat siang. Silahkan Pak. Jadi kita itu sebenarnya Republik Indonesia tidak membutuhkan polisi yang korup ya. Orang lapor ah, bilang ayam ah, lalu menjadi kambing. Dan ini sepertinya preman berseragam begitu ya. Lalu mereka hidup dan dibiayai oleh pajak yang dibayarkan rakyat. Ini adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Mereka melanggar dari sabda yang eh, karinya mereka sendiri. Sehingga dalam hal ini, itu harus ada ketegasan. Dia pun begitu. Mereka harus tahu kepentingan nasional bangsa. Kalau anggotanya hanya sebagai eh, penyidik di KPK, ya sudah istilahkan saja untuk demi kepentingan bangsa. Dan ingat, rekening gedung polisi itu mereka nggak bisa diaudit. Karena itu harusnya di setiap eh, instansi di Republik ini itu bisa diaudit BPK. Dan polisi tidak bisa diaudit BPK karena ada di bawah langsung presiden. Sedangkan TNI di bawah Kephan. Mestinya polisi itu di bawah Dagri, tapi karena ada kepentingan eh, untuk seperti yang itu mencari dana dan sebagainya, maka terjadilah seperti itu kita yakin bahwa yang ada di kepolisian itu sebagian besar adalah baik sekali tetapi yang jahat ini adalah elit-elit politiknya yang artinya oknum-oknum polisi yang artinya bermain politik dan bermain korupsi yang seperti itu ya terutama eh, yang para jenderal-jenderal dan para perwira yang selama ini ini kita sangat-sangat menyesalkan republik ini rusak oleh mereka sebagai aparat penegak hukum tetapi mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri ini betul-betul suatu pengkhianatan terhadap Republik dan bangsa Indonesia terima kasih selamat siang Pak Zainal Ya Bu Ya silakan Pak eh, nah, Sebetulnya ah, masalahnya itu polisi sama polisi nih Polisi itu memang kalau di dalamnya itu daging-dagingan itu yang di KPK kan yang nusut orang polisi juga ini yang ngusut ya polisi juga ya yang ribet itu polisi sama polisi polisi masalahnya kan yang udah dikuasai ya. polisi-polisi yang memang korup memang sukanya sobok menyogok sekarang mau menjadi kapolsek aja minimal itu udah seratus juta harus store kalau ibaratnya kalau nggak berikan polisi nggak mikirin kerja karena mikirin kembali modal yang itu itu yang udah di dalam mau jadi mau masuk masih kalau gue jadi kalau mau bersihin ya bersihin aja polisi sistem polisi itu dibersihkan cuman kalau aku lihat dari Kapolri sekarang kayaknya cuma gegedein per doang itu sama publik jadi kayaknya Kapolri sekarang nggak bisa kerja gitu jadi jadi Kapolri yang baik lah yang tegas gitu terima kasih baik mitra bisnis Pak Hendri Selamat siang, silakan Pak. Ah, ah, ya kaget ya, sedang polisi kita ya. Nah, itu preman yang dikasih seragam oleh rakyat. Menjolimi rakyat juga. Ya, saya, saya minta intinya gini aja, Mbak. Itu kok Kapolda Bengkulu itu dicopot aja, Mbak. Itu ulahnya ulah kayak preman, perilaku mereka itu, Mbak. Jadi saya minta saya lagi, Kapolda Bengkulu itu dicopot. Karena mereka datang ke ibu kota, udah kayak preman masuk-masuk KPK. Tanpa ada koordinasi dengan Kapolri. Itu aja Pak, makasih. Terima kasih. Pak Malik, selamat siang silakan. Selamat siang Mbak. Ya. Ini, ini tergantung dari pemangku-pemangku adat lah ya. Kita bisa bilang pemangku-pemangku adat negara ini gimana sih penyelesaiannya. Aku sih berpikir bahwa sekarang ini Polri ada sesuatu yang ditutup tutup lah. Tidak, udah tahu lah itu ya masalahnya KPK ini memang sengaja akan dirobohkan cuma ya itu nggak mungkin lah saya akan KPK pasti itu ya siap terima kasih Pak Edison selamat siang selamat siang Ibu silakan ya kalau kita masyarakat biasa ini kan pasti mendukung tanpa syarat KPK nah sekarang ini kan yang jadi masalah semua pejabat-pejabat tinggi hanya mengatakan bersinergi hal-hal yang normatif tidak ada yang berani mengatakan dukung KPK agar kasus ini diambil dari KPK itu tidak ada dari pejabat jadi hal-hal yang normatif saja normatif saja padahal kita sudah tahu semua bagaimana ada surat tugas untuk uh, penangkapan dan penggeledahan di kantor KPK ini kan udah nggak masuk akal jadi uh, dia, dia katakan Polda berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya katanya yang koordinasikan kantor orang lain di kuyu kuyu pasti ada perlawanan jadi saya berharap pejabat ini jangan hanya ngomong hal-hal yang normatif beranilah ngomong serahkan itu kasus simulator SIM ke KPK dan silahkan seluruh data dari Mabes Polri serahkan ke KPK kita rakyat pasti mendukung itu jadi kebetulan juga semakin hari semakin hari nama baik polisi ini akan semakin runyam karena mereka bikin sendiri dan yang terakhir jelas filing sistem untuk sumber daya manusia di Polri tidak ada tidak berjalan kalau ada itu tidak akan terjadi terima kasih selamat siang Ibu Adi selamat siang Yang Bu silakan ya uh, polisi ingin menunjukkan bahwa dia itu hebat Bu eh, walaupun dia korupsi itu soal tidak tersentuh saja ingin memberitahu masyarakat tentang KPK terima kasih Pak Abdullah ya, selamat siang selamat siang silakan sekarang polisi yang serbu KPK rakyat sabarnya belum habis kalau rakyat sabarnya udah habis rakyat bersatu revolusi ajar KPK rakyat yang serbu KPK nanti Waalaikumsalam Ya, terima kasih. Baik, Pak, Pak Robert, selamat sore. Selamat sore. Silakan, Bapak. Saya melihat luar biasa bahwa masyarakat itu semakin cerdas dan mendukung KPK itu 100%. Kalau polisi saya rasa ada yang mendukung gitu. Karena kasus ini sudah jelas bahwa polisi cari-cari alasan. Memang si novel ini berbuat kesalahan secara komando. Tapi ya namanya polisi dia lebih hebat mencari-cari alasan. Jadi artinya bahwa KPK harus dengan legowo bahwa penyidiknya nanti akan dipersulit. Nah, solusinya harus dicari penggantinya novel karena Orlantas ini sepertinya kasus besar yang akan uh, eh, mengbumi hanguskan Polri. Jadi siap-siaplah KPK, jangan gentar, jangan takut, maju terus, tidak habis Terima kasih. Pak Robert. Pak Jo. Ya, selamat sore. Sore, silakan Pak. Ya, menurut saya benar sekali apa yang dibicarakan eh, pemberi komentator pertama tadi. Saya cuma salut sama KPK. Semua rakyat di belakang Anda. Rantas tuh, polusi yang korup. Itu aja. Terima kasih Pak Jo. Sore Pak Ahmad. Sore. Silakan Pak. Iya. Eh, luar biasa pokoknya eh, dukungan yang diberi oleh hmm. masyarakat mencerminkan bahwa eh, rakyat itu sudah tidak bodoh sudah kelihatan sekali ya seperti diberitakan itu kriminalisasi begitu Wong itu sudah 8 tahun kejadiannya kenapa baru sekarang ketika penyidik Pak Novel itu、uh, menjadi penyidik kasus simulator SIM jadi kembali lagi dukung terus KPK berantas terus rakyat ada di belakangmu dan yang jelas di sini diperlukan ketegasan pemimpin Pak Presiden seharusnya eh, segera mengambil langkah-langkah yang jelas tegas prioritas mana gitu kan katanya akan berdiri paling depan pemberantasan korupsi tapi kenyataannya kan seperti ini mudah-mudahan beliau beliau itu mendengar dan sekali lagi dukung terus KPK berantas semua koruptor-koruptor di Indonesia terima kasih terima kasih Pak Ahmad